Ali bin Abi Talib adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Otaknya cerdas dan pemberani. Dia termasuk pemuda yang pertama kali mengakui kenabian Muhammad. Sebagai politikus, dia memiliki kepandaian sebagai seorang diplomat. Suatu hari datang seorang pengkritiknya Wahai Amirul Mukminin, pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, suasana negara ini selalu aman dan tentram, tidak ada kekacauan dan perselisihan. Tetapi sekarang setelah Tuhan menjabat sebagai khalifah, keadaan negara ini tak setenang dulu. Banyak terjadi kekacauan. Apa sebabnya? Khalifah Ali tahu bahwa orang ini cuma pintar mengkritik, tapi tidak mau berbuat sesuatu. Maka secara diplomatis, Khalifah Ali menjawab, Tentu saja, sebab di zaman Abu Bakar dan Umar, sebagai khalifah dulu rakyatnya terdiri atas orang-orang seperti aku. Maka amanlah negeri ini. Sebaliknya saat aku menjabat khalifah sekarang ini, rakyatnya terdiri atas orang-orang seperti kamu. Maka rusaklah negeri ini kata Ali sambil tersenyum.